DKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Tidak! Tidak! Kalian tidak seharusnya melanggar sumpah setia kalian pada tongkat perlambangan kekuasaan kita. Eh, tutup mulutmu jamur besi, tutup. Kau tidak bisa mempengaruhi sikap anggota lainnya. Ki Jamur Wesi berhak memperingatkan mereka yang salah. Pengkhianat! Agaknya sejak lama kau menunggu-nunggu kesempatan seperti ini. Kau bukanlah anggota yang dapat mengekang diri dengan sebaik-baiknya. Tutup mulutmu, Camar Sulung. Hei, anggota tongkat merah yang masih menjunjung tinggi Ki Guru Pungkur. Tangkap dan ringkus pengkhianat itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu hidung pilek lah rokok bu badan meriang ya rokok pak hidung mampet pak rokok deh sakit kepala lah Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Elias sebagai Raden Setakeling, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Ashari sebagai Kibindo, Rifki sebagai Jamur Wesi, Iwan Dahlan sebagai Kilangkat, Ana Sambayon sebagai Lastri, Jaja sebagai Alap Kadu Gampit, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna yang telah sadar tidak menemukan putranya kembali. Juga diceritakan para pimpinan cabang perguruan tongkat merah menolak untuk tinggal di tempat yang tidak disukainya. Mereka menentang Kicamar Sulung dan pada saat itu Raden Setakeling dan Sariti sedang berada di kota Rupada. Tetapi ketika rombongan itu tengah bergegas untuk berangkat, dengan benar, kelak kita Tongkat Merah akan menjadi sebuah perguruan yang terhormat. Mari kita berangkat. Tunggu. Tunggu. Eh, Pindo, Sulung, Camur Wesi. Apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini? Hah? Eh? Mengapa kalian nampak ribut-ribut di tempat ini? Ah, Tuan Pungkur, kami semua hendak kembali ke kota Rupada. Kami tidak suka untuk tinggal di tempat ini menunggu saat pertemuan besar tongkat merah. Eh, pertemuan besar tongkat merah? Apa maksudmu? Ah, Ki Alap Kadu Kampit, pimpinan kita yang baru telah merencanakan pertemuan besar dari seluruh anggota tongkat merah. Apakah Tuan Pungkur juga akan menghadirinya? Ah, hei, Bindo, jagalah mulutmu baik-baik. Ah, apakah maksudmu itu langkat? Ah, Aki Pungkur masih tetap merupakan pimpinan perguruan ini. Hmm, bagaimana mungkin? Bukankah Aki Pungkur telah menyerahkan semua pada Aki Alap Kadugampit? baik tongkat pusaka, pertanda kekuasaan maupun kalung lima bulan kembar. Eh? Benar Ki. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Menurut Aki Kadu Gampit, Ki Guru telah menyerahkan kepemimpinan tongkat merah pada beliau. Oh, ya ya ya ya. <laughs> aku yang bersalah. Sebagai seorang pimpinan, aku tidak bisa menjaga tongkat pusaka itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Kau dengar sendiri, Bindo, Janur, dan kalian semua, bahwa sesungguhnya lah pusaka perguruan kita telah dirampasnya. Karena itu, kita harus merampasnya kembali. Tidak, Langkat, tidak. Sebagai anggota tongkat merah yang baik, aku tetap akan mematuhi siapapun yang memegang tanda kekuasaan itu. Aku ingat, itu adalah kata-kata Ki Guru sendiri. Siapapun pemegang pusaka itu, kita wajib mematuhi perintahnya. Hmm. Aku pun berpendirian demikian, Ki Guru. Aku tetap menghormati dengan taruhan nyawa pemegang tanda kekuasaan perguruan kita. Hei, teman-teman anggota tongkat merah. Aku ingin kalian semua sekarang menentukan sikap Kalian akan bersetia kepada Ki Guru Parang Pongkor yang kita cintai ataukah kepada tongkat pusaka yang kita junjung tinggi-tinggi sebagai lambang kekuasaan dan prasetya kita? Ah, kami menjunjung tinggi ya, ya. pemegang ya. tongkat pusaka. Kami menjunjung tinggi. kami Tidak. Tidak. Tidak. Kalian tidak seharusnya melanggar sumpah setia kalian pada tongkat perlambangan kekuasaan kita. Eh, tutup mulutmu jamur besi, tutup. Kau tidak bisa mempengaruhi sikap anggota lainnya. Ki Jamur Wesi berhak memperingatkan mereka yang salah. Pengkhianat! Agaknya sejak lama kau menunggu-nunggu kesempatan seperti ini. Kau bukanlah anggota yang dapat mengekang diri dengan sebaik-baiknya. Tutup mulutmu, Camar Sulung. Hei, anggota tongkat merah yang masih menjunjung tinggi Ki Guru Pungkur. Tangkap dan ringkus pengkhianat itu. Hei, anggota tongkat merah yang masih memiliki jiwa setia pada tongkat pusaka yang menjadi perlambang kekuasaan tongkat merah. Jangan lunturkan sikap kalian hanya karena sikap mereka. Kita akan menghadapi mereka. Tuan Alap Kadu Gampit sebentar lagi akan datang dan ia akan meringkus semua pembangkang perguruan. Kita semua harus menjunjung dan mematuhi Kadu Gampit. Beliau adalah pembawa pembaharuan di perguruan tongkat merah. Dan itu adalah janjinya. Serang dan ringkus semua pembangkang-pembangkang. Ribuan anggota tongkat merah telah terpecah menjadi dua kelompok yang besar. Kiparang Pungkur semula menyaksikan hal itu hanya dia mematung saja. Akan tetapi ketika keadaan telah berkembang semakin buruk, ia segera berteriak menengahi keributan itu. Tunggu, tunggu. Jangan bertindak bodoh. Aku minta kalian semua untuk menahan diri. Berilah aku kesempatan untuk menyelesaikan semua ini. Aku akan menemui Alap Kadu Gampit dan aku akan menyelesaikan semuanya. Kalian akan segera melihat siapa kelak sesungguhnya yang berhak dan pantas menjadi pemegang kekuasaan di perguruan tongkat merah ini. Untuk sesaat, di kelompok Kibindo dan Janurwesi terjadi keributan kecil. Beberapa orang yang semula berdiri di pihak Kibindo menyatakan agar mereka semua menahan diri melihat kemungkinan dalam beberapa hari. Kibindo yang khawatir kelompoknya akan menjadi semakin melemah, akhirnya menuruti kemauan beberapa orang rekannya dari beberapa cabang kota. Eh, baiklah, aku rasa tidak ada salahnya kita menahan diri. Kelak dengan hadirnya Ki Alap Kadu Gampit, semuanya akan menjadi beres. Tetapi untuk sementara ini menyingkir beberapa tombak dari kelompok mereka. Aku tidak ingin kalian semua menjadi korban oleh kelicikan mereka. Pisahkanlah kelompok kita dari mereka, Jamurusi. Kau benar, Kakang Bido. Aku akan memisahkan mereka. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. Beberapa saat kemudian, suasana di padang rumput pinggir kota Rupada menjadi tenang kembali. Kiparang Pungkur menuju Rupada untuk menemui Sariti cucunya serta Keling mantunya. Sedangkan di bagian lain tak jauh dari kelompok yang menyatakan bersedia pada tongkat pusaka, kelihatan Kibindo bersama dengan Wesi tengah mengadakan pembicaraan khusus. Kau benar Kibindo. Aku pada dasarnya lebih menyukai kepemimpinan orang lain ketimbang parang pungkur yang tidak mampu mengangkat harkat anggota kita. Nah, jika begitu, kita mempunyai tugas khusus Jamur Resi. Apapun caranya, kita harus mempertahankan Tuan Alap Kadu Gampit. Kau dekatilah kelompok teman-teman kita yang mulai meragu mendengar kata-kata Ki Guru Parang Pungkur. Aku mengerti. Aku akan mengangkat masalah itu ke permukaan dan aku yakin mereka akan kembali tegar berdiri di pihak kita. Benarkah demikian, kek? Mereka tidak juga menunjukkan sikap hormat dan setia di hadapan kakek. Hmm, ya, aku bisa memaklumi mereka. Tongkat pusaka memang merupakan lambang kekuasaan. Dan akulah yang dahulu menekankan masalah itu. Lalu apakah yang akan kakek lakukan? Jika kelak alap kadu gampit muncul. Oh, aku akan merebut kembali. Karena aku tahu Tujuannya bukan semata-mata untuk keperluan dirinya. Kadu Kampit tengah membangun kekuatan. Tetapi aku tidak tahu siapa yang berada di belakangnya. Hmm. Lalu bagaimana sebenarnya sampai tongkat itu dapat direbut oleh Alap Kadu Kampit? Apakah dia memiliki kepandaian yang sangat hebat? Uh, belasan tahun yang lalu, saat terakhir kali aku bertemu dengannya di ujung timur pulau ini. Kepandaiannya tidaklah sehebat saat ini. Akan tetapi, ah, beberapa hari yang lalu, ya, ia berhasil mengalahkan aku. Ilmu tongkat dewaku tidak banyak berarti menghadapi kehebatannya. Entahlah, ilmu apa yang dikuasainya. Jika demikian, lalu apa tujuannya mengurung kakek dan memaksa kakek untuk menurunkan kunci-kunci aji tongkat dewa? Kadu Kampit akan membentuk pasukan tongkat merah yang sangat hebat. Dengan menurunkan ilmu itu pada anggota tongkat merah yang telah menguasai aji tongkat sakti. Hal itu tidaklah terlalu sulit. Gila. Jika demikian ia mempunyai maksud yang sangat jahat. Iya, iya. Karena itulah, apapun caranya, kita harus bisa menggagalkannya. Kelak jika mereka hadir, kita harus berusaha merebut tongkat itu dari tangannya. Demi ketentraman tanah Pasundan ini, aku tidak segan-segan meminta bantuan kalian. Dengan senang hati saya akan menolong kakek. Oh, <laughs> ya bagus. Nah, jika begitu, marilah kita kembali ke padang rumput itu. Tetapi ingat, kau harus mengendalikan dirimu sebelum muncul alap kadu gampit. Saya mengerti, Kek. Kita tinggalkan dahulu kelompok tongkat merah di kota Rupada sekarang marilah kita kembali kepada kisah Kayan Manggala yang melarikan diri dari pondok di mana ayahnya berada, Raden Saka Palwaguna. Gila, benar-benar gila. Belum lagi aku beristirahat cukup. Aku sudah harus berlari lagi kembali. Eh, aku aku letih sekali. Eh, aku harus menuju ke arah selatan. Aku akan mencari gua karang di mana ibuku berada. Tapi di mana dapat kutemukan gua karang yang merupakan tempat persembunyian ibuku? Eh, yang Agung. Aku lupa menanyakan letaknya secara persis. Apa akalku? Aku aku tidak mungkin kembali ke pondok itu. Aku tidak mau berjumpa dengan laki-laki itu sebelum aku bertemu dengan ibuku dan meminta kejelasan semua urusan ini. Biarlah. Apapun yang akan terjadi, aku akan menuju arah selatan. Aku akan menyusuri pantai itu dari arah barat hingga ke timur. Dewata Agung, tunjukkanlah arah yang tepat agar aku dapat menemuinya. Menemui ibuku yang telah lama terpisah dariku. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, Baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya, Procol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol sirup. Procol sirup, produksi Kalbe Farma. Kayan kembali meneruskan langkahnya Langkahnya kembali tertatih-tatih. Rasa letih yang tiada terkira telah merasuk hingga ke seluruh tulang-tulangnya. Tetapi langkah bocah itu kembali tertahan. Jantungnya berdetak cepat. Rasa letihnya tiba-tiba seketika menghilang ketika mendengar suara yang sangat dikenalnya. Apakah kalian tidak menyadari telah melangkah mendekati celaka? Ah, itu suara Bibi Lastri. Apa yang telah terjadi di depan sana? A aku akan melihatnya. Tetapi aku harus berhati-hati. Aku tidak mau terlihat olehnya dan dibawa kembali ke tengah belantara. Dengan bekerja sama dengan kami, Nyai akan mendapatkan banyak keuntungan. Hmm. Lalu engkau menganggap dengan tanpa bekerja sama, aku tidak akan dapat menggapai tujuan dan keuntungan-keuntungan yang kau inginkan. Hmm. Jika begitu perkiraanmu, perkiraan kalian, kalian salah besar. Tetapi Nyai jangan salah sangka. Tujuan yang akan kita capai kali ini bukanlah tujuan kanak-kanak, kita tidak sedang bermain-main dengan cita-cita seorang sudra seperti halnya kita. Aku percaya saja Nyai akan mampu untuk menguasai suatu wilayah besar dengan kekerasan. Tetapi, pernahkah Nyai memikirkan menguasai suatu wilayah, entah itu kota ataupun wilayah yang lebih besar dengan dihormati oleh penduduknya? Dihormati dalam artian yang sebenar-benarnya. Bukan karena kekerasan sikap yang kita paksakan pada mereka agar mereka takut dan tunduk. Hmm. Apa sebenarnya rencana kalian? Dan katakan juga, dari mana kau mengetahui tentang diriku? Mengetahui namaku? Beberapa kerajaan di ujung timur pulau ini akan melakukan gerakan dan sasarannya adalah Mataram Agung, sebuah kerajaan terbesar di tanah Jawa ini. Aku adalah salah satu orang kepercayaan dari pimpinan utama dari gerakan ini. Dan agaknya memang Hyang Agung telah mengatur semua ini. Hingga aku bertemu dengan putramu dan bercerita tentang dirimu. Hai, putraku? Apa maksudmu, Kadu Gampit? Ya, Nyai. Aku telah bertemu dengan Kayan putramu. Hmm. Putraku? Hm. Jadi anak itu mengaku bahwa ia adalah putraku. Di mana dia sekarang berada? Heh, ada apa, Nyai? Apakah dia bukan putramu? Apakah aku telah salah menghubungi orang tuanya? Hm. Apakah dia mengatakan bahwa aku Lastri adalah ibunya? Ada apa, Nyai? Apakah Nyai bukan ibunya? Tetapi anak itu, uh, Kayan, mengatakan bahwa dia adalah putra Nyai. <laughs> Entah rencana apa yang ada di benak bocah itu berani mengaku-ngaku aku ibunya. Kau lupa memperkenalkan padaku. Siapa orang yang datang bersamamu itu? Alap Kadu Gampit menoleh ke sampingnya, melihat ke arah rekannya yaitu Prabu Sora. Tetapi laki-laki itu justru memejamkan matanya dan menerapkan aji Banyu Cakrabuana. Cahaya apa itu yang memancar di sekitar wajahnya? Ah, oh, aku aku tak dapat lagi memandang wajahnya dengan lebih jelas. Oh, cahaya itu begitu menyilaukan. Setan. Apakah orang tua itu akan mempermainkan aku dengan kemampuannya? batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat. Ya, kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Istri yang merasa tidak sanggup memandang lebih jauh dengan mata sewajarnya, tanpa ragu lagi segera menerapkan aji pamungkasnya. Dan perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi demikian menyeramkannya. Nah, saudara pendengar, Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.